kita maka seperti yang disampaikan tadi bahwa sekarang kita e, memanfaatkan waktu dengan mengisinya dengan forum tanya jawab ya jika ada yang ditanyakan sehubungan dengan materi ataupun yang luar materi maka insya Allah kemampuan maka anda akan berusaha untuk menjawabnya silakan menyampaikan pertanyaan bagi akhwat mungkin lebih baik ditulis bagi ikhwan maka terserah siapa yang bertanya maka kita mulai ya. Sekali lagi yang ingin bertanya silakan ya. Bagi aku ditulis. Apa-apa. zikir ya. berarti bukan bukan doa pak, zikir ya. Maksudnya zikirnya, karena doa sama zikir beda. Uh, <clears throat> pertama pertanyaannya kalau apakah boleh kita membaca dalam sujud itu zikir yang dikombinasi pada sujud yang pertama rakaat pertama kita baca eh, zikir tertentu kemudian rakaat yang kedua maka jawabannya tidak ada masalah tidak mengapa selama zikir tersebut bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita boleh membacanya. <clears throat> Cuma yang jadi masalah nanti yang ada perselisihan di kalangan para ulama, kalau dalam satu sujud kita gabung beberapa zikir sekaligus. Sekarang kan <clears throat> mestinya kita apa ini? Uh, setelah kita mengetahui bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat adalah beliau itu ketika melaksanakan sholat satu rukun ke rukun berikutnya itu waktunya hampir sama gitu ya, dekat. Jadi kalau semakin lama beliau berdiri, bacaannya waktu berdiri, suratnya makin panjang, berarti rukunya makin panjang, kemudian iktidalnya makin panjang, sudutnya juga makin makin panjang. Nah sekarang bagaimana caranya kalau seandainya demikian, bagaimana waktu kita sujud atau kita ruku? Apa yang harus kita baca untuk bisa mendekati lamanya waktu berdiri? Maka dalam hal ini e, kalau sujud mungkin mudah ya, karena sujud kita ketahui adalah termasuk tempat yang kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa'aktiru doa." Sedekat-dekatnya seorang hamba adalah ketika dia sedang sujud maka perbanyaklah doa padanya. Dan ini termasuk yang dianjurkan oleh para ulama. Yani Ibnu dalam Zadul Ma'ad menjelaskan kritikannya atau keheranannya terhadap orang-orang yang mereka itu lebih banyak berdoa di luar sholat, padahal justru kondisi seorang hamba ketika sholat adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan, menyampaikan permintaan kepada Allah karena waktu itu dia sedang berhubungan kan. Kata Nabi kan innal musalliya yunaji rabbah. Orang yang sholat itu dia sedang bermunajat dengan Rohnya artinya dia masih punya hubungan. Maka kira-kira saat yang tepat untuk mengungkapkan permintaan. Apakah waktu sedang punya hubungan atau setelah putus hubungannya? Jelas waktu punya hubungan yaitu dalam sholat. Oleh karena itulah waktu yang terbaik untuk berdoa dan termasuk dikabulkan diharapkan pengabulan adalah waktu sholat dan diterangkan pada, pada para ulama ada dua tempat dalam sholat di situ kita dianjurkan untuk berdoa sebanyak-banyaknya yaitu waktu sujud dengan hadis Sahih Muslim tadi yang kedua pada waktu setelah membaca tahiyat dan salawat. Di situ Nabi SAW mengatakan cuma lihat tahiyat minad du'ai a'jabahu ilaihi. Kemudian seorang hamba itu setelah membaca tahiyat tadi, dia boleh memilih doa yang paling disukainya. Nah sekarang <clears throat> eh, apa ini sehubungan dengan masalah tadi bagaimana caranya kita kalau ingin memanjangkan sujud atau ruku kita misalnya Apakah dengan cara kita menggabungkan antara zikir yang ada sehingga waktu satu sujud kita baca tiga zikir sekaligus? Dan ini pendapatnya An Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Atau dengan cara kita mengulang-ulang zikir yang satu sampai berkali-kali lebih daripada tiga kali. Maka Allah alam bisawab yang lebih dekat kepada kebenaran adalah cara yang kedua yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pendapatnya Syaikh Al Bani juga pendapatnya Siddiq Hasan Khan di berdasarkan dalil-dalil yang sahih yang menunjukkan masalah ini diantaranya yang untuk ketahui semua e, riwayatnya Anas bin Malik sewaktu dia sholat di hadap di belakangnya Umar bin Abdul Aziz ya kan yang waktu itu dia mengatakan aku tidak melihat orang yang lebih sesuai sholatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi anak muda ini yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian ketika perawi menghitung bilangan tasbih yang diucapkannya maka sampai sebanyak 10 kali maka yang lebih dekat kepada kebenaran adalah zikir yang satu kita ulang terus menerus. Kita ulang terus menerus dan ingat ya dalam sholat itu apalagi kalau sama imam ya biasanya kita kalau imam membaca zikir yang panjang kita diem. Maka ini tidak dibenarkan dalam sholat itu tidak ada satu tempat pun yang kita di situ terdiam kecuali waktu kita mendengarkan bacaan imam. Adapun yang lainnya kalau imam bacaannya panjang waktu tahiyat maka kita juga harus ulang lagi baca doa sebanyak-banyaknya karena tidak ada tempat dalam sholat yang di situ nganggur kita. Tidak tidak baca apa-apa kemudian juga tidak ngarkan Maka ini tidak bisa maka yang benar kita harus isi dengan mengulang-ulang zikir tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pertanyaan tadi jawabannya bahwa kita boleh e, mengucapkan zikir tersebut selama bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jadi permasalahan tadi kalau seandainya satu sujud kita mengucapkan berapa zikir. Itu yang di, e, diperselisihkan yang lebih dekat kepada kebenaran adalah mengulangi satu zikir sampai berkali-kali sesuai dengan lama yang kita inginkan. Nah, nggak ada jumlah, nggak ada jumlah yang tetap. Iya, iya. Jadi sesuai dengan itu ya, makanya. Iya, sesuai dengan itu. Oleh karena tidak ada batasannya. Tidak ada bilangannya. Sesuai dengan panjangnya ayat yang kita baca, maka sesuai dengan itu pula panjangnya ruku dan tidak kita. Dan mungkin batasan minimal untuk bacaan seperti satu, satu minimal satu. Itu yang wajib kan, sehingga itu yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab sifat salat ya, Syekh bin Baz, kan. Satu zikir seperti subhanarabbiyal a'la, kalau di dua sujud ya Rabbik firli itu Kalau tidak ya Rabbana allah Alhamdulillah, ya, itu yang minimal. diulang lagi kodoknya. Rukun alhamdulillah semua dan terus diulang terus sampai sesuai. Semuanya diulang ya, seperti itu ya. Doa. Doa dalam sujud. Kalau doa dalam sujud tidak harus dengan bahasa Arab. Doa paling utama adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perselisihan yang ada pada sujud apakah boleh kita membaca doa dari Al-Quran atau tidak. Yang jelas doa yang utama dari Sunnah dari Al-Quran dan Sunnah Adapun e, dalam kalau tidak mampu maka doa yang lain yang dari bahasa Arab kalau tidak mampu juga kita diperbolehkan berdoa sesuai dengan permintaan kita dalam bahasa apapun karena hajatnya manusia itu berbeda-beda dan tidak semua orang bisa mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Demikian keterangan dari dan yang telah pernah dengar. E, kemudian e, doa itu sendiri memang tidak tawakuf ya. Doa itu sendiri tidak wajib harus sesuai dengan doanya Nabi meskipun itu yang terbaik ya. Berdasarkan sebuah hadis ketika ada salah seorang hadis sahih ketika ada salah seorang Arab Badui datang menghadap kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, ini inilah usinu dan danataka wala dan danata Mu'ad. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa mengucapkan doa seperti doamu dan juga tidak seperti doanya Mu'ad bin Jabal. Maka Nabi bertanya, apa yang kamu ucapkan? Dia mengatakan, saya cuma meminta surga dan meminta perlindungan dari neraka. Maka Rasulullah SAW bersabda, haula dzalika mudallil. Sekitar itulah doa kami. Nah ini kata para ulama dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengharuskan orang berdoa seperti, persis seperti seperti doa beliau. Jadi boleh berbeda dalam masalah doa yang jelas tidak e, melanggar syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan umum dalam berdoa seperti melampaui batas, berlebihan atau doa yang tidak mungkin misalnya dikabulkan atau yang lainnya. Eh, <clears throat> ini yang uh, ketentuan umum dalam berdoa. Adapun kalau zikir, uh, zikir lain ya, zikir itu harus harus tepat lafaz persis seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW karena ketika sahabat yang diajarkan kepada Nabi, Nabi mengajarkan kepadanya zikir sebelum tidur itu waktu dia bilang aman kita bikin lagi anzalta wa bikin ladzi arsalta aku beriman kepadamu dengan kitab yang kamu turunkan dan dengan nabi yang kamu utus Nah, sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wa bi rasulika allazi arsalta?" Apakah lafadznya itu dengan rasul yang kamu utus? Kata Nabi SAW, La binabiyyika allazi arsalta, dengan nabi yang kamu utus. Jadi nabi dengan rasul kan artinya sama sebenarnya, dekat. Tapi tidak bisa dirubah dalam lafaz zikir sehingga Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh dirubah menjadi rasul, harus dengan lafaz nabi yang kau utus. Nah, itu kata para ulama menunjukkan bahwa kalau zikir itu harus persis lafaznya adapun kalau doa maka tidak harus sama dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara persis. Mungkin hmm. oh dikir dikir di dalam sujud itu kita sudah tahu ya ma di, dilisankan ya. Oh. Apakah doa di dalam sujud itu perlu dilisankan atau hanya di dalam hati saja? Persis seperti dikir. Persis seperti dikir karena doa itu diucapkan sama seperti dikir, lafaz dikir, bacaan Al-Qur'an itu semua adalah harus diucapkan dengan lisan. Ditekan dengan lisan dan dihayati dengan dengan hati itu namanya eh, ibadah-ibadah yang mensyaratkan pengucapan harus dengan cara seperti itu termasuk doa dan seterusnya. Dan doa itu jangan dianggap doa itu uh, kita mengucapkan doa sembarang seperti bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Inna hadis la yasuhu fiha min kalamil basar min kalamil basar Salat ini tidak pantas untuk diucapkan ucapan manusia padanya. Maksudnya ucapan manusia di sini adalah ucapan di antara manusia, Adapun kalau kita berbicara meminta kepada Allah, maka ini tidak dianggap termasuk ucapan manusia yang dilarang dalam dalam sholat. Kita kan berdoa dengan lafaz ya Allah aku minta kepadamu begini, tidak ada masalah. Diucapkan dalam sholat dan ini bukan termasuk e, langgar ketentuan sholat yang dilarang mengucapkan ucapan manusia padanya dalam artian ucapan sesama manusia artinya berbicara dengan yang lainnya begitu. Tanya. Nah, hukum Ya. Uh, itu dijawab oleh para ulama. Yani malayaku dinuhu illa bihi. Sesuatu yang tanpanya agama seseorang tidak akan tegak. Itu batasannya. Jadi yang fardu ain yang wajib untuk dituntut bagi dia adalah ilmu yang dengannya agamanya itu bisa sempurna dilaksanakannya. Dalam hal ini kewajiban-kewajiban dalam agamanya. Oleh karena itu, ilmu yang paling wajib dituntut adalah ilmu tentang tauhid dan tentang hal-hal yang berhubungan dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu landasan Islam yang jika rusak maka rusak semua agama seorang hamba. Kemudian setelah itu kewajiban-kewajiban. Hal-hal yang Allah wajibkan. Kalau kita punya kewajiban dan kita yakin semua kita punya kewajiban sholat maka hal-hal yang menjadi penegak wajibnya kita melaksanakan sholat dengan menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya itu wajib untuk kita pelajari. Kalau orang yang sudah mampu untuk naik haji, maka pada waktu itu dia wajib untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan haji, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, hal-hal yang bisa membatalkannya, apa saja. Karena dengan itulah baru dia bisa melaksanakan haji dengan sebaik-baiknya. Itu yang yang wajib bagi dia untuk dipelajari Eh, secara fardu ain. Adapun yang selain itu, yang selain pelengkap dari itu maka hukumnya tidak menjadi fardu ain tapi menjadi fardu kifayah, wajib bagi sebagian dan tidak pada yang lainnya atau hukumnya bisa menjadi sebagai anjuran saja gitu ya. Mungkin yang lain. Anjuran Oh, iya. Assalamualaikum. Nah, nah, yang pertama sebelumnya jangan pakai tas, jangan langsung pakai salam. Kalau bertanya, nggak ada sunnahnya. Ya terus. Pertanyaan فرقوا فيها فرقوا دينهم وقالوا الشيعة تحت منهم بشيء ya ini apakah bukan kaum ekstrim kamu ya apakah ormas ormas Islam yang berkembang di situ di sini atau di Indonesia ini apakah masuk dalam ayat ini kita saya bingung kan seperti ini ini nggak nggak terlalu ekstrim <laughs> katanya seperti itu eh, nah. jadi yang pertama mengenai masalah apa yang harus bekal apa yang kita harus siapkan dalam pelabuhan ilmi. Artinya karena sudah kita bahas dari ilmu atau itu itu adalah ibadah. Apalagi sudah kita bahas bahwa keutamaan ilmu besar sekali yang dengannya caranya seorang tidak bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka yang pertama kali kita terapkan dalam diri kita adalah keyakinan bahwa kita menuntut ilmu itu dalam rangka agar bisa menegakkan agama kita dan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan keikhlasan kita. Kita mempersiapkan tujuan kita untuk thalabul ilmi adalah untuk bisa memenuhi kewajiban kita menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, bertauhid kepada Allah dengan sebaik-baiknya, untuk mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui itulah sumber kemuliaan bagi seseorang yang hidup di dunia ini. Maka eh, itu yang bekal kita perlu persiapkan. Kita yakini hal seperti itu setelah kita mengetahui besarnya keutamaan ilmu dan kita menanamkan dalam diri kita bahwa jalan kemuliaan ilmu ini tidak khusus cuma didapatkan oleh orang lain tapi saya juga berhak untuk mendapatkannya. Jadi kita semua dalam masalah agama itu harus punya punya selera tinggi. Tidak boleh saya malah dalam masalah din pada orang yang lain karena dalam masalah agama tidak ada, tidak ada yang boleh mengalah. Kata Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa safil awal, thumma lam yajidu illa sahimu alaih yastahimu alaih Seandainya manusia mengetahui pada keutamaan azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara kecuali dengan cara mengundi, maka mereka mengundi untuk mendapatkannya. Sampai kata para ulama, kalau kita sedang datang ke masjid, kemudian kita dapat usah yang pertama orang tua kita datang itu tidak boleh kita mengalah untuk dia kecuali kalau kita e, khawatir dia akan marah atau yang lainnya tapi yang jelas dalam masalah ini kita harus dahului dia karena ini keutamaan besar jangan kita sampai luputkan diri kita hanya karena mengutamakan orang lain karena dalam masalah din itu kita usahakan untuk diri kita yang maju mendapatkan keutamaan tersebut nah sekarang manusia terbalik kalau dalam masalah duniawi, kalau usaha, wah mereka berusaha untuk cari untung yang paling sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Tapi kalau dalam agama mereka tidak berusaha untuk itu. Karena jadi ingat e, eh, akhirnya Imam Malik bin Anas ketika dinasihati oleh seorang ahli ibadah di zamannya untuk dia itu lebih konsentrasi karena Imam Malik kan ma'ruf ya kerjanya setiap hari di Masjid Nabawi menyebarkan ilmu hadis ya orang mengambil riwayat hadis darinya dan seterusnya maka dinasihati oleh ahli ibadah ini untuk dia kurangi kegiatannya diisi dengan ibadah. Mumpung dia di Masjid Nabawi yang ibadahnya berlipat ganda, maka dinasihatkan untuk banyak beribadah dan mengurangi kegiatannya meriwayatkan hadis. Maka Imam Malik menjawab dengan fikih yang tinggi sekali dalam ucapan dia dengan jawaban tertulis juga dia mengatakan kurang lebih e, di antara keterangannya amma ba'du fa inna Allah qad qasama al-a'mal kama qasama al-arzaq wa qad raditu bima qasama Allah li. Adapun selanjutnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi bagi amal manusia sebagaimana dia membagi-bagi eh, Allah telah membagi rezeki rezeki manusia sebagaimana Allah membagi amal-amal manusia dan aku telah ridho dengan bagian yang Allah berikan kepadaku wa marai ma'ana fihi duna ma dan aku tidak memandang apa yang aku kerjakan saat ini lebih di bawah kedudukannya dibandingkan dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam masalah yang sama-sama baiknya saja, ini ibadah sama menyebarkan ilmu, sama-sama bagusnya. Dalam masalah ini saja Imam Malik bin Anas tetap memilih yang terbaik bagi dirinya. Padahal dalam masalah yang sama-sama baiknya. Maka mengapa kita e, sebagai orang-orang yang mengaku mengikut manhaj salaf dalam masalah ilmu kita ingin seadanya saja ah, saya cukuplah jadi pendengar saja atau saya cukuplah untuk menjadi orang yang sekali-sekali hadir. Tapi giliran dalam masalah dunia dia akan berusaha untuk mencari hasil yang sebesar-besarnya. Siapa yang tidak mau menjadi apa yang mendapatkan bagian dari apa yang dikatakan Ibnu Mubarak tadi, la a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdhala min batil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah tingkatan kenabian yang lebih besar keutamaannya daripada tingkatannya orang-orang yang menyebarkan ilmu agama. Subhanallah. Siapa yang tidak mau mendapatkan keutamaan seperti ini? Menepati kedudukan atau keutamaan setelah kedudukannya para nabi. Semua kita mau. Dan sudah kita ketahui, tidak menjadi syarat orang yang harus dikatakan sebagai dai atau orang yang menyebarkan ilmu agama itu haruslah seorang ustadz yang duduk di majelis dan dihadiri banyak banyak madu tidak tidak menjadi harus demikian. Masing-masing kita di keluarga kita, sama tetangga kita, sama orang-orang di desa kita, sama keluarga-keluarga kita yang bisa kita ceramai atau kita kirimi kaset atau kita kirimi buku-buku yang bermanfaat, bisa mengambil bagian tersebut asal kita berusaha sungguh-sungguh dengan ikhlas. Masing-masing kita mampu untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Tapi kenapa kita kurang dalam apa ini bersemangat dalam mengejar keutamaan besar tersebut. Subhanallah kalau sampai dalam hadis yang sahih yang tadi saya tidak sempat bawakan, Rasulullah SAW menggambarkan orang yang keutamaannya orang yang menyebarkan ilmu dalam sabda beliau wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta namlatu fi juhriha. Orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia, sungguh-sungguh dia akan dimintakan ampun, didoakan kebaikan oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai pun semut dalam lubangnya, sampai pun ikan-ikan di lautan. Bisa antum bayangkan ya, kalau ikan-ikan di lautan, semut makhluk-makhluk yang tidak berdosa, memintakan ampun kepada manusia, kira-kira akan tersisa dosanya? Apa kira-kira akan ada dosanya yang tersisa? Maka jelas tidak. Belum lagi semua makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat memintakan ampun untuk orang yang seperti ini. Maka jelas ini keutamaan yang besar yang harusnya kita kejar dan kita usahakan. Jangan sampai kita bukakan kesempatan untuk orang lain kemudian kita luputkan diri kita dari mencapai keutamaan besar tersebut. Maka sekali lagi semua kita mampu dan itulah uh, apa ini yang Allah Subhanahu wa taala mungkin bukakan bagi kita, kita berusaha untuk mengambil bagian dari keutamaan tersebut sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu melakukannya. Pertanyaan yang kedua uh, sehubungan dengan masalah apa itu? Eh, waktu sholat cuma, ya, sholat maghrib. Waktu sholat maghrib adalah sampai muncul munculnya syafak ya, cahaya merah setelah matahari terbenam itu waktunya yang disyariatkan dalam syariat yang untuk mengetahuinya adalah dengan melihat langsung ya tidak tidak bisa kita pastikan kalau dengan jam karena e, hal-hal e, yang berhubungan dengan agama itu untuk mengetahuinya adalah dengan melihat tanda-tanda yang Allah jadikan di alam gitu ya maka e, itulah waktunya e, kemudian kalau seandainya seseorang seseorang terlambat melakukannya atau terlambat sholat Jumatnya karena ada uzur, maka ini tidak ada masalah. Artinya uzur dia safar atau dia sedang di perjalanan kemudian sampai baru dia bisa melaksanakannya sholat atau ketika dia ketiduran atau ketika dia berwudhu karena ngantri terlalu panjang sampai dia luput waktunya maka ini tidak ada tidak ada masalah karena kita ketahui semua yang namanya e, terpaksa dan tidak sengaja itu akan diampuni diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. hadisnya sahih. Man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka salat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat berarti dia telah mencapai salat tersebut. Jadi kalau rakaat satu rakaat dari ini yang dijadikan selalu sebagai ukuran oleh Syekh Utsaimin dalam masalah-masalah luputnya salat yaitu satu rakaat. Adapun kalau sampai kita lalai sampai lalai yang memang dengan sengaja itu nanti hukumnya dosa, ya berdosa dan itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita laksanakan pada waktu tersebut dengan tetap kita istighfar kepada Allah semoga Allah mengampuni dosa kita. Jelas itu sudah berdosa karena sudah melewati batas batas waktunya. Yang tapi nanti kita nggak tahu masalahnya sama ini nggak mungkin sholat sampai kita melihat. Kita teruskan gitu. Kemudian yang ketiga ayat tadi ayat. Ya. semuanya Allah subhanahu wa taala semuanya orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga menjadi pergolongan golongan maka engkau bukan termasuk mereka. Ini berlepas diri dari mereka. Kata para ulama, e, di antara kata ciri-ciri dosa besar dosa besar dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu ada beberapa ciri-ciri. diantaranya kalau diancam dengan azab neraka atau diancam dengan hukuman di dunia, ada had, ya ada hukumannya tertentu di dunia, ada laknat misalnya, atau laknat dari Allah atau laknat dari makhluk-makhluknya di antaranya adalah jika di situ ada pernyataan berlepas diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan tersebut. Maka termasuk ini dosa besar. Karena lasta minhum fi kamu bukan sekali tidak termasuk golongan mereka ini merupakan perbuatan dosa besar, perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka maksudkan itu sebagai bagian dari agama. Adapun kalau kita menerapkannya secara sain pada partai-partai yang ada, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin untuk kembali kepada jalan yang benar. Adapun e, partai itu sendiri kan ada yang masalahnya ada yang mengatasnamakan agama, ada yang tidak. Kalau yang tidak ini masih lumayan karena dia mungkin semata-mata duniawi. Tapi kalau yang mengatasnamakan agama itu yang bermasalah. Bisa jadi ini jelas-jelas termasuk ke dalam golongan tersebut meskipun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar dimudahkan hidayah kepada bagi mereka dan inilah tugas kita untuk mendakwakan mereka dengan sebaik-baiknya dengan cara yang lemah lembut semoga mereka mau kembali ke jalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bung <clears throat> masalah partai. Ada, uh, dari argumen mereka itu mengatakan bahwa kita hidup itu harus Islam secara kafah. Ya di dalam amalan apapun harus sesuai dengan Islam. Bahkan di dalam berpartai pun harus sesuai dengan Islam. Mereka berusaha seperti itu. Gimana? Uh, kalau dalilnya dalam partai pun kita harus berislam, maka jawabannya adalah wa kam murid lil khairi la yusi la la yusibahu. Berapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan tapi dia tidak pernah mencapai kebaikan tersebut karena jalannya keliru. Jalannya salah. Tujuan yang benar tidak menjadikan amalan itu lantas menjadi benar. Salah seorang ulama salah ada yang mengatakan orang yang ingin memperjuangkan Islam dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam itu kerusakan yang ditimbulkannya lebih parah daripada dia tidak memperjuangkannya sama sekali sehingga diibaratkan seperti orang yang berwudu atau ingin bersuci dengan air kencing. Berwudu dengan air kencing. Kalau dia tidak berwudu, masih mending dia tidak suci tapi tidak terkena najis. Tapi kalau dia berwudu dengan air kencing, itu ibaratnya adalah sudah kena najis, sucinya juga tidak tidak didapatkannya, maka lebih parah keadaannya. Maka tidak ada jalan kebaikan, tidak ada jalan untuk mencapai kemaslahatan kecuali dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengislamkan partai dan yang seperti ini itu akan menambah kerusakan dan masalah di tubuh kaum muslimin. Karena jadi ingat e, tafsirannya Al Imam Abu Bakar ibnu Ayyash, imam dari kalangan tabiut tabiin yang sangat kuat juga dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Suyuti dalam Abdurul Mansur sewaktu dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wala tusidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah perbaikannya. Kata beliau, "Inna Allah ba'atsa Muhammadan ila ahli al-ardi wa hum fi fasad, fa Allah bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa huwa minal mufsidina fil ardi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi yang pada waktu itu penduduk bumi dalam keadaan rusak, rusak dalam semua segi kehidupan mereka. Kemudian Allah perbaiki keadaan penduduk bumi dengan apa? Dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, famanda maka oleh karena itu barang siapa yang mengajak manusia, menyeru manusia kepada selain yang diserukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti dia termasuk orang-orang yang melakukan atau membuat kerusakan kerusakan di muka bumi. Jadi semua dakwah-dakwah yang beda apapun alasannya adalah justru menambah kerusakan dan tidak mungkin akan membawa kepada kebaikan dan kemaslahatan. Anak-anak di sekolah mengikuti perayaan 17 Agustus. Itu perlu dilarang atau dibiarkan agar supaya tidak dikucilkan jika tidak ikut perayaan. Dilarang dan dijelaskan kepada gurunya bahwa kita tidak mengikuti 17 Agustus bukan karena menentang pemerintah, atau karena tidak menyukai acaranya pemerintah. Terangkan sama mereka bahwa kita adalah pemahaman kita adalah sangat menghormati pemimpin dan mendoakan kebaikan bagi mereka. Akan tetapi karena dalam perayaan tersebut banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka semata-mata kami melarang melarang karena itu dengan tetap kami menghormati dan mendoakan para pemimpin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk bisa mengurus negara ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang kita lakukan. Adapun dibiarkan maka ini tidak benar karena pendidikan yang baik kepada anak itu tidak uh, pendidikan yang tidak benar itu tidak boleh kita biasakan pada anak kita sejak kecil. Masalah ini termasuk masalah pakaian dan yang seterusnya. Karena nanti dia akan terbiasa sehingga setelah besar pun dia akan tertanam dalam dirinya eh, hal-hal e, yang tidak sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. dalam memilih guru yang mengajarkan Al-Quran? Apakah sebaiknya tetap mengaji dari ustadz yang suka mentahdir, ustadz ahlu sunnah yang lain, atau meninggalkannya dan memilih ustadz yang tidak suka mentahdir? Ustadz yang suka mentahdir, kalau dia itu asalnya adalah ahlu sunnah, dan kalau yang dimaksud adalah ikhwan-ikhwan kita yang dulunya mantan laskar jihad, maka jawabannya menurut yang anak yakini sampai saat ini mereka adalah masih tetap di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang berarti kita terapkan pada mereka faidah-faidah ahlu sunnah. Mereka punya banyak kebaikan, punya banyak majelis-majelis yang bermanfaat, maka kita ikuti, kita hadiri, kita ambil manfaat darinya. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan mereka, maka kita kita tinggalkan dan kita tidak e, ambil darinya hal-hal tersebut yang merupakan kesalahan mereka. Itu kaidah secara umum atau secara dasarnya. Adapun kalau kita khawatir tidak bisa membedakan apakah ustadz ini nanti di majlis ini akan mentahdir atau tidak, maka kita lihat orangnya. Orang ini dominannya bagaimana? Dominannya dia apakah dia suka mentahdir atau jarang-jarang? Kalau 90% majelisnya adalah membahas masalah ilmu maka hadiri tidak apa-apa. Tapi kalau mayoritas dari majelisnya adalah membahas masalah takdir, maka tinggalkan karena karena khawatir kita terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dari agama Islam sementara kita tidak mampu untuk untuk mengingkarinya dan kita ketahui termasuk kaidah dalam Islam adalah kita tidak boleh menghadiri satu majelis yang ada kemungkaran padanya kalau kita tidak mampu untuk mengingkarinya karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengkana kana yu'minu billahi wal yomil akhir fala ala yudaru 'alaiha bil khomri barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian maka tidak boleh dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras jadi meskipun tidak minum, tapi kalau ikut hadir dan mendiamkan, maka termasuk dianggap membenarkan perbuatan tersebut. Maka demikian sikap kita dalam menyikapi ikhwan-ikhwan tersebut dengan kita selalu ber, berusaha untuk mendoakan mereka. Jadi ini penting sekali ya. Waktu kita sujud doakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka dan kepada kita semua untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan kita jangan bangga dengan kesalahan ikhwan kita sendiri. Serta kita meyakini bahwa bagaimanapun sikap mereka yang keras terhadap kita karena mereka satu manhaj ya, dengan kita maka kita yakini hubungan kita kepada mereka lebih dekat dibandingkan dengan orang lain yang meskipun dia lembut kepada kita tapi karena manhajnya menyimpang maka orang seperti ini kita anggap jauh dari hubungannya dengan kita meskipun kelihatan lemah lembut tapi karena manhajnya menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah jadi kita mencintai manusia bukan karena dia sikap kasar atau kepada kita atau bukan karena dia lembut kepada kita. Kalau orangnya baik kita sukai, tidak pandang manhajnya. Tapi kalau orangnya kasar tidak kita sukai meskipun manhajnya di atas sunnah ini keliru. Ini bukan yang bukan cinta karena Allah namanya. Kata salah seorang ulama salaf, hakikatul hubbi fillah alla yazida bil birri wa la bil jafa. Cinta yang sejati karena Allah, maka kecintaan itu tidak akan bertambah dengan kebaikan duniawi dia dan juga tidak berkurang karena sikap kasarnya dia semata-mata kepada kepada kita. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan. Orang yang berbuat salah jangan diikut-ikut salah menyikapi dia. Maka sikapilah dia dengan cara yang benar yang sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang lain? salah paham tadi. Kata Ibnu Taimiyah, allah alam yang mana tadi? Kalau hadis tadi adalah yang saya bilang kenikmatan melihat wajah Allah atau ucapan Ibnu Taimiyah yang saya bawakan tadi, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Iya, Sesungguhnya di dunia ini ada surga yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Itu ucapan Ibnu Taimiyah yang saya bawakan tadi. Artinya, orang yang belum bisa mencapai kesempurnaan iman di dunia, yang maksudnya itulah kenikmatan dikatakan sebagai surga di dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat. Di akhirat nanti ini untuk menggambarkan bahwa para ulama terdahulu Ibnu Taimiyah ini mengucapkan ucapannya ini ketika dia sedang di penjara dan disiksa oleh musuh-musuhnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kenikmatan yang beliau rasakan dengan ilmu dan amal itu beliau benar-benar rasakan meskipun secara zahir orang-orang melihat bahwasanya beliau itu disiksa menderita hidupnya. Karena dia merasakan kenikmatan yang hakiki dengan mengilmui dan mengamalkan agama Islam ini. Jadi tidak seperti pemahaman yang antum pahami, mungkin salah dengar ya. Berkaitan dengan hadis bahwa menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap muslim laki-laki dan wanita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu lafaznya yang yang diperselisihkan ya. Diperselisihkan menurut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sampai di situ lafaznya. Itu lafaz e, hadis yang diperselisihkan dan banyak jalannya, banyak sekali jalannya dan sebagian dari jalannya tersebut ada yang saling menguatkan, maka yang lebih dekat kepada kebenaran hadis tersebut adalah hadis yang hasan dan Hasan dengan banyak jalan yang saling menguatkan. Bagaimana dengan tolabul ilmi para wanita di masa salafus soleh atau pada zaman Rasul? Adakah dalil-dalil hadis-hadisnya? Tolabul ilmi banyak hadisnya. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis saya disebutkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghususkan majelis khusus satu hari untuk wanita, khusus untuk tanya jawab dan mempelajari agama kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah SAW kita ketahui para ulama alul hadis e, di kalangan tabiin terkenal dalam mengambil riwayat-riwayat hadis dari beberapa sahabat wanita yang utama. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha dikatakan oleh para ulama sebagai satu orang, salah seorang sahabat yang paling banyak, salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Ya, ini ada tujuh orang di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Umar, Ibnu Ibn Abbas, kemudian uh, Aisyah radhiyallahu anha. Tujuh orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini zamannya apa ini keadaan mereka dalam terobong ini seperti itu. Kemudian setelah zamannya sahabat, zamannya uh, eh, tadi kita kenal juga dari kalangan tabiin berapa wanita yang terkenal dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantara mereka adalah murid-muridnya Aisyah sendiri. Aisyah radhiyallahu anha seperti yang terkenal dari kalangan tabi'in yang dikatakan sebagai tabi'in wanita yang paling utama ada dua orang yaitu pertama Hafsah bintu Sirin saudaranya Muhammad bin Sirin yang kedua Amrah bintu Abdurrahman kemudian yang ketiga setelah mereka Ummu Darda Ummu Darda ini e, istrinya Abu Darda setelah istrinya yang pertama wafat ya Ummu Darda Sugra Ummu Darda senior apa junior begitu ya kurang lebih secara bahasanya ini yang tadi iya dan terkenal dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW dari suaminya Abu Darda. <clears throat> Cuman yang uniknya dari e, keadaan para wanita yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW di zaman periwayatan hadis itu rata-rata mereka-mereka yang e, meriwayatkan hadis dari kalangan para wanita tersebut adalah orang-orang yang selain dari yang sikoh ya yang terpercaya dan itu sedikit jumlahnya mayoritas yang lainnya adalah orang-orang yang tidak diketahui keadaannya sehingga tidak ada seorang pun wanita yang meriwayatkan hadis yang kemudian dilemahkan riwayatnya karena misalnya tertuduh berdusta atau banyak kesalahannya dalam riwayat tidak. Ini kalau laki-laki banyak yang seperti itu, ada yang tertuduh berdusta, suka salah dalam riwayatnya. Adapun kalau peroi-peroi wanita itu rata-rata dilemahkan karena tidak dikenal keadaannya. Dia itu majhul, tidak dikenal keadaannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa wanita salah saleh dulu itu memang orangnya adalah orang-orang yang tertutup dan tidak dikenal. Karena kuatnya hijab di kalangan mereka. Jadi tidak dikenal meskipun mereka banyak meriwayatkan hadis tapi tidak dikenal keadaannya. Selain dari yang siko yang terpercaya adalah orang-orang yang tidak dikenal keadaannya. Ini seperti faedah yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Dan bagaimana seharusnya tolabul ilmi bagi wanita? Tolabul ilmi yang seharusnya bagi wanita adalah dengan berusaha untuk e, menuntut ilmu yang wajib bagi dirinya dengan tidak melanggar cara-cara yang disyariatkan. Jangan sampai dia bersafar sendirian tanpa mahram Kemudian jangan usahakan dia berusaha untuk menghadiri majelis-majelis salim yang ada di wilayahnya tanpa tanpa e, adanya safar. <clears throat> Kemudian kalau dia sudah berkeluarga maka mintalah izin dengan suaminya dengan sebaik-baiknya agar diizinkan untuk talabul ilmi kalau di wilayahnya tidak ada tempat talabul ilmi yang membuat dia tidak harus safar maka e, kalau dia mampu untuk tetap di rumahnya dengan mendengarkan kaset-kaset atau membaca buku-buku maka itu e, sangat bagus kalau dengan itu dia bisa menegakkan atau menjaga dirinya, menjaga agamanya. E, kalaupun terpaksa dia keluar maka hendaknya ditemani dengan dengan makromnya agar dia tidak melanggar syariat atau menempuh jalan yang salah dalam dalam talabul ilmi. Ada yang lain? seorang penyair wa kullil murajjim ma'ali al-umuri bi ghairi ijtihadin al muhal katakanlah kepada orang-orang yang menginginkan balasan-balasan yang tinggi katakan kepada orang-orang yang punya selera tinggi tanpa kesungguhan tanpa perjuangan berarti anda mengharapkan sesuatu yang mustahil untuk didapatkan jadi semua adalah ijtihad semua adalah upaya untuk mencapai kebaikan maka sangat-sangat wajar memang kalau seorang salafi itu dalam kehidupannya pas-pasan. Itu secara logika sudah sangat wajar. Sudah kerjaannya yang harus dia pilih-pilih yang halal. Sudah dapat pekerjaan, dia harus membagi waktu antara kerjaannya, murojaah ilmu, mendidik keluarganya, menghadiri majelis ilmu. Kalau dia ustadz, dia harus ngajar juga, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti ini, otomatis kalaupun usaha, mestinya pas-pasan usahanya. Karena orang yang usaha ingin berhasil harus mencurahkan semua waktunya di situ. Oleh karena itu eh, dominan atau yang dominan dari orang-orang yang biasanya berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang secara kedudukan duniawi atau harta adalah orang-orang yang di bawah. Mayoritas orang-orang yang di bawah berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika siapa orang-orang kafir Quraisy mengutus utusannya kepada Raja Romawi Heraklius untuk meminta bantuan kepada Raja Romawi ini untuk memerangi Nabi dan para sahabatnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu yang menjadi utusannya atau juru bicaranya adalah Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, kemudian dia ceritakan kita ini setelah masuk masuk Islam radhiyallahu anhu. E, waktu itu karena Raja Romawi ini adalah orang yang paham tentang kitab Injil dan dia paham tentang ciri-ciri Nabi yang akan diutus, sebagai nabi yang terakhir. Maka dia bertanya kepada Abu Sufyan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia ingin uji apakah nabi ini benar atau tidak yang di akhirnya dia mengakui bahwa ini adalah nabi yang terakhir seperti yang dipelajarinya. Nah, di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Sufyan kepada uh, Heraklius kepada Abu Sufyan tentang ciri-cirinya pengikut orang yang mengikut, yang mengaku nabi ini menurut eh, kata-kata uh, dia ya. Kata beliau, kata Heraklius waktu itu uh, apa? hal yatba'uhu du'afa'uhum am agniyahum Apakah yang menjadi ikut mereka orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan di kalangan mereka atau justru orang-orang yang kaya? Orang-orang yang kalangan atas. Maka jawabannya Abu Sufyan waktu itu bal Uhum. Justru yang menjadi pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan, hum atba'ur rusul. Memang mereka itulah pengikutnya para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Memang mereka itulah orang-orang yang menjadi pengikutnya para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir. Maka kondisi yang kita alami pas-pasan saya bisa tetap menghadiri majelis ilmu itu bukan hal yang menyedihkan bahkan justru insya Allah itu merupakan kabar gembira karena mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk pengikutnya para nabi dan para rasul yang mereka itu memang adalah orang-orang yang seperti itu meskipun ini tidak menjadikan pengertian bahwa setiap orang yang salafi itu harus miskin. Karena apa ini Nabi Sulaiman alaihissalam adalah orang yang kaya. Apakah dia bukan salafi Nabi Sulaiman? Nabi Yusuf juga apakah bukan salafi? Ya jelas ya, ini tidak menjadi ukuran demikian. Yang jelas ukuran kebaikan kaya dan miskin itu adalah kita ketahui adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang orang yang terbaik atau orang yang zuhud di dunia adalah orang yang pendek angan-angan, maka meskipun dia punya harta, selama hartanya itu tidak menghalangi dia dari kebaikan dan tidak menjadikannya angan-angannya muluk-muluk, maka dialah orang yang zuhud, ya. Karena zuhud itu tidak harus dikaitkan dengan kemiskinan. Kata yang Muhammad waktu ditanya, ayu syai'in az-zuhdu fi dunia, apakah artinya zuhud dalam kehidupan di dunia? Beliau menjawab, kosrul amal. Orang yang angan-angannya pendek, tidak muluk targetnya dalam kehidupan di dunia. Itu namanya orang yang zuhud. Man idza anta qala la usbir, yaitu orang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore lagi. Nah. Kiat-kiatnya untuk menyelesaikan kitab. Allah Alhamdulillah sekarang kita punya banyak sarana. Kalau tidak bisa langsung dengan ustadz, maka dengan rekaman. Kita sebaiknya kalau memang sibuknya sangat sibuk dan kesempatan untuk menyelesaikan kitab sangat sedikit, maka kita bisa mengkhususkan waktu di rumah kita untuk mendengarkan rekaman. Bisa kita murojaah membaca kitab waktu itu. Apalagi ada sebagian ustadz-ustadz yang mereka membacakan kitab dengan dengan lebih banyak fokus ke kitab. Ini lebih bagus mungkin untuk kita menyelesaikan. Sekarang biasanya yang jadi masalah di mana-mana, di berbagai daerah, itu e, kalau ikhwan yang baru ngaji rata-rata semangat. Cuma yang jadi kendala biasanya ikhwan yang sudah setengah jadi. Sudah lama ngaji, sudah mulai bisa baca kitab, sementara ustaznya namanya ustaznya juga terbatas kemampuannya, maka ikhwan ini merasa jenuh kalau menghadiri pengajian ustaz tersebut karena apa ya sudah dia merasa cuma itu itu aja yang dijelaskan, tidak ada tambahan-tambahan misalnya begitu. Ini biasanya kendalanya ekon yang sudah jadi anak lihat di mana-mana begitu. Mereka sudah jarang menghadiri pengajian. Mau disuruh ngisi pengajian juga mereka belum mampu atau mereka sendiri masih merasa kurang. Kemudian mereka ingin menambah juga kesempatannya hanya ada para ustaz tersebut dan ustaz tersebut juga tidak bisa memberikan lebih maka ini yang muskilah sebenarnya muskilah ini bisa diatasi diatasi dengan cara apa dengan cara menghidupkan majelis muzakarah Majelis Muzakara itu di kalangan para ulama ul hadis terkenal sebagai majelis untuk saling me mengulangi pelajaran dan saling memberikan faedah. Kalau kita ada orang yang setingkat dengan kita dalam masalah ilmu sudah sama-sama ngajinya, sudah bisa bahasa Arab dikit-dikit tinggal penyempurnaan, itu bisa kita gunakan cara ini dengan memanggil dia yang sudah seperti ini kondisinya untuk sama-sama membaca kitab dari yang paling rendah dari yang paling rendah kita baca sama-sama sambil saling saling membenarkan di antara kita. Kalau ada yang kita satu orang yang tahu satu kaidah maka dia akan sampaikan, yang ini juga akan sampaikan maka itu sudah menghemat waktu kita karena kita bisa dapat kaidah yang banyak dengan satu majelis karena bayangkan kalau lima orang berarti lima orang yang akan memberikan faedah ini berdasarkan dari Ustaz Pulan keterangan seperti ini yang ini mendengarkan Ustaz Pulan keterangan seperti ini itu kan banyak faedah nantinya yang kita dapatkan dengan sekali duduk samping itu kita bisa hidupkan suasana ilmiah di kalangan kita dengan cara seperti itu. Nah ini bisa kita hidupkan dengan sebaik-baiknya kalau kita ingin dapatkan faedah dan itu termasuk majelis ilmu yang oleh para ulama ahlu sunnah sangat dihidupkan di kalangan di kalangan mereka itu muzakarah. Masalah majelis meskipun majelis ilmu yang paling utama adalah talaki ya, mempelajari ilmu dari masyarakat, Mempelajari ilmu dari masyarakat, akan tetapi termasuk dari para keterangan dari para ulama untuk talabul ilmu itu adalah dengan mendengarkan kaset atau membaca buku. Ini termasuk cara untuk cara-cara yang diceritakan untuk mendapatkan ilmu. Meskipun e, e, tetap tidak boleh kita lepas dari namanya talaki karena hal-hal yang tidak kita pahami waktu kita dengarkan kaset sendiri atau membaca buku <clears throat> itu kita harus tanyakan kepada ustaz kita agar kita tidak salah dalam memahaminya. Oleh karena itu nanti dalam kitab Hidayah Thalibul Ilmi itu ada di antara adab waktu Thalibul Ilmi adalah mengambil ilmu dari dari syekh salaki mengambil ilmu dari mereka, tidak mempelajari ilmu dengan sendirian dan itu termasuk yang dicela dari sebagian para ulama yang mereka itu tidak dikenal berguru dalam dalam talabul ilmi dan tidak dikenal memiliki syekh sehingga mereka dikatakan adalah orang-orang yang kurang dalam memahami ilmu. Yang lain. Ini lihat dulu. acara tujuh bulan itu tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan eh, sebelum saya terangkan masalah akikah saya beri ada satu faedah sedikit bahwa di antara bukti yang menunjukkan bahwa keistimewaan orang yang berusaha berpegang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua urusan kehidupannya adalah termasuk hubungan dengan pertanyaan ini ya. Termasuk dalam hal yang berhubungan dengan pendidikan anak. Pendidikan anak itu masalah yang menjadi problem semua orang ya. Karena anak itu anak kecil itu susah untuk kita paksakan dengan keras, kadang-kadang tidak bisa, terlalu dilembuti juga kadang-kadang tidak bisa. Kendalanya, masalahnya kita sudah bahas tadi tentang syaitan bagaimana keahlian dia dan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk ini sebagai ujian bagi kita dalam menggoda manusia. Sekarang tentang bayi yang baru lahir saja dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan Siyahul maulud Hina yulad Fa'natun minasyaitan Teriakan seorang bayi ketika pertama kali dilahirkan itu adalah merupakan tusukan atau godaan godaan dari syaitan. Antum bisa bayangkan, bayi yang baru lahir belum kenal dunia, baru lahir, belum kenal apa-apa, baru bisa menangis, belum juga matanya terbuka, tapi syaitan telah berusaha untuk menanamkan godaannya saat saat yang paling pertama kali sebelum kita mampu untuk menasihati anak tersebut. Tidak mungkin kita menahan baru lahir kita katakan wahai anak kecil jangan tergolong apa ya terpengaruh godaan syaitan hati-hati. Tidak mungkin baru lahir dia ini baru perlu dibersihkan gitu Nah sekarang secara logika kira-kira bagaimana untuk bisa menangkal godaan syaitan dalam masalah ini, dalam hal ini. Bagaimanapun kita masih punya minimal lima tahun kemudian baru bisa kita nasihati anak ini, kalaupun bisa dinasihati waktu umur lima tahun. Maka selama ini pula dia sudah mendahului kita. Maka kalau bukan kita mendahului dia dengan sesuatu yang berupa penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala maka kita bisa kita khawatir nanti bagaimana pendidikan bagi anak ini yang sejak lahir syaitan sudah berusaha untuk menanamkan godaan padanya. Maka disinilah fungsinya sunnah. Kita menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat semua, utamanya bagi yang sudah nikah. Doa ketika berhubungan suami istri. Rata-rata hafal semua insya Allah ya. uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini diantara fungsinya mengamalkan sunnah sampai dengan masalah yang kecil seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna hadakum hina ata ahlahu." Seandainya salah seorang dari suami itu ketika dia mengumpuli istrinya, dia berdoa, "Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana." Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari anak yang engkau akan anugerahkan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, فَإِنَّهُ إِنْ قَدَّرَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا Sesungguhnya, kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari hubungan kedua suami istri ini anak, maka syaitan tidak bisa mencelakakan dia selama-lamanya. Jadi dengan sunnah kita telah mendahului syaitan. Selama dia masih bahkan baru diproses, Allah sudah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perlindungan bagi anak tersebut. Maka demikian pula sunnah-sunnah yang lainnya tujuannya untuk seperti itu. Termasuk pertanyaannya tadi masalah akikah misalnya. Masalah akikah yang dikatakan dalam hadis yang sahih, kullu kullu gulamin marhunun bi akifatihi yudbau anhu yawma tabihi. Masing-masing bayi yang baru lahir itu akan terhalangi dengan akikahnya. Tergadaikan dari akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh. Apa kata-kata tergadaikan dalam hadis ini? Sebagian dari para ulama mengatakan seperti Imam Ahmad mengatakan dia terhalangi untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Anak kecil bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, tapi kalau belum diakikoi berarti dia akan terhalangi untuk memberi syafaat kepada orang tuanya. Ya sampai kata Ibnu Qayyim kesimpulannya dia ini mahjubun min khairin urida bih. Terhalangi dari kebaikan yang dikehendaki padanya. Bayangkan ini masalah akikah. Ternyata hikmahnya besar seperti itu. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk menerapkan hal ini itu akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Adapun masalah akikah, berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita diwajibkan menurut pendapat sebagian para ulama dan ini yang kuat, diwajibkan untuk dilaksanakan pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh bersamaan waktu itu kita umumkan namanya, kemudian dicukur rambutnya, dicukur rambutnya dan ditimbang dan disebutkan dengan perak setelah itu di, eh, termasuk juga waktu itu di akikoi. Hari ketujuh itu cara menghitungnya adalah minggu depannya sebelum hari kelahirannya. Kalau hari minggu dia lahir berarti hari ketujuhnya adalah hari Sabtu pada minggu berikutnya itu cara menghitungnya secara ringkas gitu ya. E, kita lakukan pada hari itu yang wajib kalau kita e, sudah kita paham yang untuk laki-laki dua kambing, kemudian untuk perempuan satu ekor kambing. Kalau kemudian masalah sunnahnya dalam akikoh maka adalah hmm, termasuk hari ketujuh itu e, eh, disunatkan untuk di, di ya, disunat pada waktu itu hari ketujuh itu yang terbaik. E, kemudian kalau kita tidak mampu, maka kita bisa lakukan pada waktu yang kita mampu lakukannya. Yang jelas jangan sampai anak tersebut balik. Jangan sampai anak tersebut balik karena kewajiban orang tua adalah sampai sebelum sebelum dewasa dia melakukannya kok. Eh, jadi kita lakukan pas waktu kita mampu. Uh, adapun hadis yang tujuh, tujuh hari, belas hari, dan hari maka itu adalah hadis yang baik, hadis yang lemah. Maka kita tidak terhitung eh, mengikuti bilangan tersebut. Kalau mempunyai hari ke hari ke kita lakukan seterusnya. Bahkan uh, dalam hadis yang sahih sendiri Rasulullah SAW kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, An Nabi SAW alaihi an nafsihi ba'da ma bu'itha bin Rasulullah SAW mengakibai dirinya sendiri setelah beliau diutus sebagai nabi setelah dewasa. Ini hadisnya sahih, ada sebagian riwayatnya yang baik dan ini sebabnya sebagian dari para ulama seperti Nawawi mendhaifkan hadis ini tapi ternyata ada sini ada riwayat lain dan jalan lain yang lepas dari perawi yang baik tersebut yang ditinggalkan riwayatnya tersebut dan sanadnya sahih dan diamalkan sebagai hujah eh, diamalkan <clears throat> oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi hadis ini hadis sahih dan kita bisa praktekkan bagi orang yang e, mengetahui dirinya belum diaktifai sebelum waktu masih kecil maka dia boleh mengaktifai dirinya sendiri karena supaya dia bisa tidak terhalang dari kebaikan yang dikehendaki yang dikehendaki pada sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Bahkan Syekh sendiri menerangkan termasuk orang yang e, bayi yang e, lahir kemudian meninggal dunia sebelum hari ketujuh maka diakui dan diberi nama supaya dia bisa memberi syafaat kepada orang tuanya itu manfaat besar daripada akikah. Kewajiban orang tua. Ya. ya tidak juga tetap orang apa ini e, tidak wajib bagi individu masing-masing karena itu tetap kewajiban orang tua. Kalau kita mau lakukan kata para ulama tidak sebenarnya tidak mengapa wajib. Iya, bisa. Tapi kembali pada Abdullahnya kan tetap hari ketujuh. Hari ketujuh, sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagai ulama mengatakan wajib. Saya bilang tadi kalau tidak mampu baru setelah hari ketujuh. Terus tadi Ustaz, yang yang setelah mencukur rambut, kemudian rambutnya ditimbang dengan perak, e, perak itu apa sahihnya? Harusnya sahih. Ya. Cuman untuk menerapkannya susah karena timbangannya harus harus timbangan yang laboratorium itu saya pernah coba saya pernah coba. Karena saya pernah menjelaskan itu pada Evan yang lain itu malah di, disanggah. Tidak ada aturan seperti itu, nggak ada. harus harus saya anak punya keterangan di kitab Kamun eh, Maulid, Ada hadis dari Nabi SAW. Jadi uh, kata <clears throat> apa ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi SAW aqa an nafsihi ba'da ma bu'itha bin nubuwah itu hadisnya riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat kemudian juga riwayatnya Abu tahawi dalam Syarhu Muskil Al-Athar dan semua perawinya adalah terpercaya. Perawinya adalah terpercaya sehingga disesuaikan oleh Syekh albani dan yang lainnya. E, ada riwayat dari hadis ini yang kemudian menjadikan sebagian ulama membaikkannya. Seperti riwayat beberapa yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang pada sanatnya ada perawi yang bernama Abdullah ibnu Muharram yang dia ini kata Ibnu Hajar adalah perawi yang ditinggalkan makruh. Sehingga Nawawi mengatakan hadis ini batil. Ibnu Hajar juga dalam sebagian yang mengatakan hadis ini baik. Tapi ternyata jalan hadis ini bukan cuma satu. Jalan yang kedua yang disebutkan tadi riwayat Tabrani kemudian riwayatnya Tahawi itu adalah jalan yang bersih, tidak ada kelemahan pada sanatnya, semua perawinya adalah terpercaya. Oleh karena itu dalam sebagian perkataan yang lain Ibnu Hajar juga terkesan mensahihkan hadis tersebut karena dia mengetahui jalan yang kedua ini dan kemudian Syalbani menerangkannya dengan lengkap di kitabnya silsilah hadis sahihah maka kita bisa amalkan karena itu merupakan uh, hal yang uh, uh, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang saya lupa lupa ingat kalau nggak salah Syalbani juga bawakan di silsilah hadis sahihah itu dua asar dari uh, Ayub as dan Al-Hasan Al-Basri yang menunjukkan mereka mengamalkan hadis ini. Kalau nggak salah ingat uh, pada pembahasan masalah ini atau masalah yang jelas kurang lebih masalah ini kalau nggak salah ingat. Yang jelas itu menunjukkan para ulama salaf juga mengamalkannya. Mengenai pendidikan anak, apakah memasukkan anak yang masih balita seusia TK ke mahat itu sudah menjadi budaya di Mekah Madinah atau sebaiknya menunggu seusia SD dan apakah tidak terlambat khususnya anak wanita. Uh, untuk diketahui budaya di Mekah dan di Madinah itu jangan disamakan seperti budaya para sahabat dulu ya. Orang-orang yang memegang pendidikan sekarang di Mekah, Madinah, di Saudi secara keseluruhan, dia orang-orang Saudi asli yang mereka terbiasa terdidik dengan pendidikan yang sesuai dengan mana salaf ya, akidah, tetapi tidak sesemangat ikhwan-ikhwan salafi yang kita kenal di Indonesia dalam masalah pendidikan anak. <clears throat> Maka mereka rata-rata orang yang belajar tarbiyah dan kita sudah buktikan sendiri berapa sekolah ya hasilnya juga biasa-biasa saja. Menurut saya lebih istimewa sebagian dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Begitu. Jadi e, masalah ini bukan ukurannya di sana. Yang jelas yang saya ketahui kalau di e, Saudi sendiri memang sebagian masyarakat mereka tidak terbiasa untuk melihat kondisi anak-anak kecil itu dimasukkan pondok kemudian tinggal jauh dari orang tuanya karena mereka tidak pernah membayangkan hal ini bahkan sebagian masyarakat dulu ada yang pernah berkunjung ke Indonesia kemudian melihat anak-anak yang kecil mondok ditinggal oleh orang tuanya maka dia langsung menangis terseduh-seduh Masya Allah nah, karena dia nggak dibayangkan dia nggak bisa membayangkan anak sekecil itu sudah harus bisa dari dari orang tuanya. Tapi kita kan ternyata kalau tahu ini masalahnya ternyata nampak banget bagi kita kita Indonesia dengan pengalaman dan itu pun juga tidak melanggar syar'i. Kita lihat manfaat yang sangat besar sekali. Maka sesuai dengan pertanyaan ini yang masih usia balita, usia TK, TK apakah sudah menjadi eh, dimasukkan pondok atau setelah usia SD maka e, itu tergantung dari pertimbangan orang tuanya. Kalau orang tuanya memandang dia e, perlu apa ini bisa ditunda sampai usia SD dan juga e, bagaimana pertimbangan orang-orang yang pengalaman dalam masalah ini maka itu ditanya <clears throat> kalau seandainya ditunggu sampai usia SD maka itu lebih baik maka itulah yang di yang dilakukan. mengimbangi semangat dakwah yang tinggi dengan ilmu yang terbatas. Caranya, kita berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah media dakwah banyak. Sudah katakan tadi tidak harus dengan ceramah langsung yang dihadiri oleh sekian banyak orang. Tapi kita bisa lakukan dengan cara-cara yang kita mampu dan itu kita yakini tidak menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menyebarkan kaset atau majalah-majalah dari pusat-pusat yang kita percaya dalam membawakan agama tidak ada apa ini tidak menyimpang atau tidak muskilah dalam penyampaiannya, tidak ada masalah dalam penyampaiannya, kita lakukan seperti itu. Atau kalaupun kita juga harus ngajar, maka kita ngajar sesuatu yang kita ketahui dengan jelas, dengan yakin. Contohnya dalam masalah-masalah yang merupakan dasar agama, usul salasa alhamdulillah juga sudah ada terjemahannya. Kita pun bisa berusaha untuk apa ini berusaha untuk murojaah mengulangi pelajaran tersebut dengan mendengarkan kaset sebelum kita menyampaikannya sama orang lain misalnya maka kalau kita ingin berupaya seperti itu kita harus lebih e, bersemangat lagi dalam membekali diri kita sebelum kita menyampaikan misalnya kita sudah tahu dasarnya cuma kita ingin penjelasan lebih lanjut putar kaset dari seorang ustadz yang kita percaya dengarkan penjelasan tentang usul salasa misalnya baru kita sampaikan kepada kepada orang lain yang jelas ini adalah semangat yang baik dan merupakan bentuk upaya kita untuk meraih keutamaan e, menyebarkan dakwah dan menyampaikan ilmu kepada manusia yang sekali lagi itu tidak harus tidak harus dengan menjadi ustadz itu harus dihadiri sekian banyak manusia, sekian banyak orang. Kalau di zamannya para ulama salafus soleh saja yang demikian tinggi ilmu mereka, orang-orang yang menjadi tolabul ilmi yang sebenarnya itu tidak begitu banyak, dan itu tidak menjadikan mereka kemudian malas berdakwah atau merasa minder. Saya nah, ingat di biografinya ulama ahlu sunnah yang terkenal dari kalangan tabiin yang bernama Atha ibn Abi Robah termasuk ulama yang sangat kuat dalam meriwayatkan hadis murid seniornya juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di biografinya disebutkan oleh muridnya yang terkenal salah seorang muridnya yang terkenal yaitu Imam Al-Auza'i Al-Auza'i mengatakan ru'aitu Atha ibn Abi Rabah wa huwa ardu ardu ahli al-ardi inda nas wa lam yakun yashhad majlisahu illa tis'atun aw thamaniyah. Aku pernah melihat Atha ibn Abi Rabah dalam keadaan dia adalah orang yang paling dicintai manusia di zamannya. Ini sudah berilmu, tabi'in yang senior, paling dicintai manusia di zamannya. Bersamaan dengan itu, lam yakun yashhad lisahu tidaklah menghadiri majelis ilmu yang diadakannya kecuali delapan atau sembilan orang. Cuma delapan atau sembilan orang, padahal imam besar seperti itu. Yang lainnya dari kalangan tabi'in yang junior yaitu Nafi' Maulai bin Umar, guru utamanya Imam Malik bin Anas. Murid seniornya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Imam Malik menggambarkan dalam biografinya bagaimana majelis ilmunya beliau bagaimana kegiatannya sehari-hari. Karena yajlisu fi majlisihi ba'da salatil fajri wa la yakadu ya'tihi ahad. Dia itu duduk di majlisnya setiap hari di masjid setelah selesai salat subuh. Nunggu orang yang meriwayatkan hadis karena dia adalah pembawa hadis yang sangat terkenal. Sampai-sampai dipuji oleh Imam uh, Imam Bukhari bahwa riwayatnya Imam Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar itu termasuk periwayatan yang seperti rantai emas. Saking kuatnya dalam masalah hadis. Orang yang seperti ini kata Imam Malik, dia duduk jenisnya setiap hari habis sholat subuh menunggu orang yang meriwayatkan hadis darinya. Kata beliau, la yakadu ya'tihi ahad. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang mendatanginya. Jadi, subhanallah para ulama tersebut tidak putus semangat untuk menyampaikan ilmu sunnah hanya karena sedikit yang menghadiri majelis-majelis mereka. Apalagi kemudian kemudian kita maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwa demikianlah jalannya ulama salaf dalam dan semangat mereka dalam menyebarkan ilmu ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Iya, saya terangkan tadi hadisnya. Yang saya bawakan tadi hadisnya Anas bin Malik, anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya ukhu an nafsihi ba'da ma bu'itha bin nubuwah. Rasulullah Sallallahu Wasallam menghakikoi dirinya sendiri setelah diutus sebagai nabi. Sudah dewasa. Itu hadisnya sahih. Yang saya terangkan tadi. Ya, uh, eh, apakah bisa dikatakan syirik niat dalam apa ini? Uh, niat mengikuti majelis taklim tapi di situ niat kita hanya sebatas apa menjaga menjaga hati selama muslim apakah bisa itu dikatakan syiriknya bukan karena Allah uh, nah, jadi kalau tujuan-tujuan yang sifatnya tidak bertentangan dengan agama selama itu bukan menjadi tujuan utama ya tujuan kita harus hendaknya kalau kita ingin menjaga persatuan kaum muslimin yang itu merupakan kewajiban ya. Itu tidak tidak ada masalah, tapi jangan jadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah untuk mencari dari Allah Subhanahu wa taala dan kita di samping itu juga menjaga persatuan. Jadi sudah kita ketahui yang namanya takliful kulub menjinakkan hati kaum muslimin itu termasuk perkara yang disyariatkan dalam agama. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meninggalkan satu kebaikan hanya karena ingin menyatukan hatinya orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, yang baru masuk Islam. Itu hadisnya Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Fatul Mekah, waktu Aisyah ingin sholat di dalam Ka'bah, Rasulullah SAW suruh sholat di Hijr yang ada sekarang di samping Ka'bah itu tembok itu kan tanda batasan Ka'bah yang sebenarnya begitu ya. Jadi kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Laula anna qaumaki haditsu ahadin bil jahiliyah la tul ka'bata wa la banaitu ala qawaid Ibrahim." Kalau bukan karena mempertimbangkan kaum wahai Aisyah baru-baru masuk Islam, baru-baru meninggalkan masa jahiliyah, aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali di atas pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya dulu Ka'bah itu kan pernah kena banjir sebelum Nabi eh, Rasulullah SAW menjadi Nabi ya, dia sebagai sebagai Rasul. Ka'bah pernah dilanda banjir sampai hancur. Kemudian pihak Quraisy yang merupakan penanggung jawab Ka'bah berembuk dan bersepakat untuk merenovasi Ka'bah, tapi mereka menginginkan pembangunan Ka'bah kembali itu dengan harta yang halal yang mereka miliki dan mereka tapi harganya, yang halal sedikit, yang banyak yang haram harta rampasan perang, harta macam-macam banyak. Mereka maunya harta yang benar-benar halal maka sedikit jumlahnya sehingga dibangun Ka'bah tidak sampai sempurna maka dibuatlah hijr yang ada sekarang tembok samping itu namanya hijr itu. Ini batasan Ka'bah oleh karena itu kalau orang tawaf masuk dalam sini ini tidak sah karena dia tawafnya tidak sampai mengelilingi semua Ka'bah. Ini kan bangunannya orang Quraisy. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kota Mekah kan dengan mudah beliau untuk merubahnya karena harta sudah banyak, harta yang halal juga banyak, mudah untuk disempurnakan. Ini kan kebaikan kan? Kita semua sepakat mengatakan mengembalikan bangunan Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim jelas kebaikan kan? Jelas kebaikan. Tapi kata Nabi SAW, karena beliau kata Nabi pada Aisyah kalau bukan mempertimbangkan perasaannya, reaksinya nanti bagaimana orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, aku akan hancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim. Jadi Nabi SAW meninggalkan kebaikan tadi, mengembalikan Ka'bah kepada bangunan semula yang seperti dibangun Nabi Ibrahim, hanya karena mempertimbangkan perasaannya orang-orang Quraisy. Jangan sampai mereka nanti tersinggung di apa ini menyangka Nabi SAW ingin menghilangkan jejaknya Nabi Ibrahim atau ingin menghilangkan jasa mereka atau ingin sama sekali terkesan menghancurkan Ka'bah atau pertimbangan yang lainnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu dan ini pertimbangannya pemerintah Arab Saudi sekarang kenapa tidak dijadikan bangunan Ka'bah itu disempurnakan seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Kalau tidak, pemerintah sana mampu untuk bahkan merubahnya menjadi emas misalnya. Tapi karena pertimbangan tadi. Nah ini dalil yang menunjukkan kata para ulama seperti keterangan Syaukani dalam Nail Opor kemudian Zailai dan yang, yang lainnya yang menjelaskan bahwa dalam rangka ta'liful qulub menjinakkan hati manusia atau masyarakat kaum muslimin, kita terkadang boleh meninggalkan perkara yang sifatnya sunnah, bukan halal haram, bukan bid'ah dan sunnah ya. Perkara yang sifatnya anjuran. Jadi ada dua hal, sama-sama boleh, cuma satu lebih utama. Yang satu lebih utama. Kita boleh meninggalkan yang lebih utama ini sementara waktu sambil menjinakkan hati mereka Kemudian setelah mereka jinak hatinya, barulah kita terangkan perkara yang lebih utama tersebut. Kalau dalam uh, eh, Al-Qaul Mubin, Syekh Mashur Hasan Salam memberikan contoh misalnya masalah jahar bil basmalah, mengucapkan bismillah dengan suara yang keras. Kita ketahui hadis yang sahih semua menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengeraskan suara membaca membaca basmalah. Tapi kata beliau untuk ta'liful qulub sementara waktu kita melakukan ini yang dibawa keutamaannya untuk menjinakkan hati masyarakat. Kemudian setelah itu baru kita terangkan sunnah yang lebih utama ini. Tetapi ingat dalam hal ini tidak boleh kalau sudah mencakup halal dan haram. Tidak boleh kita lakukan yang haram untuk menjinakkan hati masyarakat. Tidak boleh. Tidak boleh kita terjerumus ikut melakukan perbuatan bid'ah karena menjinakkan hati mereka. Ini jelas tidak diperbolehkan yang seperti ini. Jadi batasannya adalah dalam masalah seperti yang e, saya sebutkan tadi yaitu masalah dua hal yang diperbolehkan, yang satu lebih besar keutamaannya, yang satu di bawah di bawah keutamaannya. Jadi ini hubungannya sama masalah e, ta'likul kulub upaya untuk menjenakan hati yang ini merupakan perkara yang yang perlu kita perhatikan dalam dakwah sehingga orang tidak lari dari dakwah cuma karena masalah yang bukan merupakan kewajiban. Masalah yang bukan merupakan kewajiban misalnya masalah pakaian. Kalau masyarakat menilai dengan kita berpakaian seperti ini mereka lari dari dakwah ya apa salahnya kita tinggalkan kita pakai pakaian yang lain yang sesuai dengan syar'i pakai misalnya gamis takwa dengan sarung lebih bagus lebih disukai sama masyarakat kalau seandainya kopiah putih masyarakat tidak suka pakai kopiah hitam tidak ada masalah kalau mereka sampai lari karena itu kalau tidak lari nggak apa-apa kita pakai begitu makanya ada karena itu penting masalah ini bahkan Syekh Bakar Abu Zaid punya kitab masalah libas syuhrah ini sangat ngeri sekali waktu beliau terangkan di Basyuhra yang disebutkan dalam ancaman dalam hadis sahih man labita sauba syuhratin fid dunya albasahullahu sauba madillatin yaumal qiyamah thumma ulhiba fihi nar barang siapa yang memakai pakaian syuhrah pakaian untuk menarik perhatian di dunia maka Allah akan memakaikan padanya pakaian kehinaan hari kiamat kemudian dinyalakan padanya api neraka beliau menerangkan yang namanya libas syuhrah itu adalah pakaian yang kalau kita pakai maka orang akan memandang kita sebagai orang yang asing. Arti artinya yurfitul anzar, menarik perhatian pakaian tersebut. Menjadikan orang membedakan kita, eh, menjadikan kita memiliki ciri khusus dengan pakaian itu. Maka ini berlaku bagi daerah-daerah yang belum mengenal pakaian tersebut. Termasuk pakaian-pakaian kayak gamis, kalau di daerah yang di situ belum belum mengenal, orang masih merasa asing, kita tinggalkan. Bisa terkena ancaman tersebut. Tetapi kalau daerah-daerah yang sudah terbiasa maka tidak tidak apa-apa untuk kita memakainya. Oleh karena itu yang terbaik dalam masalah pakaian adalah kita memakai pakaian yang tidak melanggar syar'i yang lebih sesuai dengan masyarakat, tidak melanggar syariat, yang kita e, sesuaikan dengan kondisi masyarakat, sesuaikan dengan model pakaian Indonesia misalnya, tapi kita berubah supaya bentuknya sesuai dengan sesuai dengan syariat. Terus saya punya apa? Lupa. Sudah selesai. Pertanyaan tadi apa? Pertanyaan? Oh. Oh sudah tadi. Saya sudah bilang tadi, bukan dalam hal yang halal dan haram. selesai. Atau yang tidak melanggar syariat. Sudah berkali saya ulang-ulang itu. Makanya saya bilang, saya sudah ulang dari awal. Tapi bagaimana tadi? Kan Islam datang asing. Hmm. Hmm nanti pada akhirnya juga asing. Eh, bagaimana kalau kita dipandang asing di masyarakat karena pakaian itu kan masuk dengan hati kita? Tidak, kita tidak eh, mencari-cari asing, mengasingkan diri. Kita tidak boleh me menjadikan diri kita asing dengan penampilan kita tidak karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ini agama Islam itu tidak menyuruh kita untuk memakai pakaian tertentu secara tertentu model seperti ini. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Zadul Ma'ad termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah pakaian. Beliau adalah mengusahakan untuk memakai pakaian yang sesuai dengan masyarakat di sekitarnya selama tidak melanggar larangan agama. Sampai Syekh Bakar Abu Zaid juga bawakan perkataan Muhammad dalam masalah ini yang menunjukkan bahwa beliau e, pernah menegur seseorang yang memakai pakaian tertentu dan dia katakan seandainya kamu pakai pakaian ini di negeri pula, maka ini tidak mengapa. Ini menunjukkan mereka mempertimbangkan dalam masalah pakaian memang tidak ada ketentuan harus seperti ini. Apalagi yang kita pakai sekarang ini pakaian Pakistan, bukan pakaian orang Saudi, pakaian Arab ya. Jadi e, kalau seandainya di Indonesia dan apalagi negara kita alhamdulillah banyak kaum muslimin, ada pakaian yang lebih sesuai dengan kondisi kaum muslimin yang bisa kita jadikan bentuknya. Misalnya contohnya gamis takwa kita perpanjang atau celana yang mungkin kita perluas, maka selesai lebih mirip dengan pakaian Indonesia dan juga tidak tidak melanggar syari. Daripada kita bentuk sendiri yang kayak orang Pakistan, maka jadinya kita harusnya pakainya di Pakistan gitu ya, kecuali di daerah-daerah yang sudah terbiasa. Itu lebih sesuai dan lebih sesuai dengan eh, keterangan para ulama dalam masalah ini eh, yang menerangkan bahwa pakaian itu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan disesuaikan dengan syariat. Lebih sesuai masyarakat dan lebih sesuai dengan syariat itu yang paling selamat. apa? Eh, saya kira dalam pedalaman itu mereka punya pakaian-pakaian yang baik kan tidak mesti harus oblong pakaian Islamnya mungkin pakaian kemeja kalau batik bermasalah karena Nabi SAW ya. melarang pakaian yang membingungkan dalam sholat. Kecuali kalau batiknya tidak terlalu bermotif. Lagi pula pakaian kos oblong nggak salah. Kalau pakaian kos oblong panjang nggak ada masalah. Kecuali mungkin kalau kurang kurang sholat kurang kurang pantas ya kita ganti waktu sholat kita pakai pakaian yang lebih pantas, pakai kemeja yang panjang yang modelnya lebih sesuai dengan Indonesia lebih bagus. Dan juga tidak ketat celananya kita perlebar maka lebih bagus. kalau mereka sampai menjadikan antum itu terkenal dengan e, jadi ciri khusus antum pakaian tersebut bisa jadi terkenal tapi kalau antum berusaha untuk menyesuaikan diri dengan syariat ternyata masih begitu juga ini sudah tidak ada masalah lagi karena kita sudah berusaha untuk menjalankan yang yang hak. misalnya antum sekarang berubah masyarakat biasanya pakaiannya pakai kancing semua sampai ke bawah ya antum bikin pakaian yang pakai sampai kancing ke bawah panjang dipanjangkan jadi kayak kami begitu terus selamanya diperlebar gitu sudah selesai kalau sudah sampai begitu juga mereka masih menganggap kita asing ya kita kan sudah melaksanakan yang wajib. seperti seperti misalnya akhwat pakai cadar, mestinya asing di kalangan masyarakat. Karena ini merupakan hal yang wajib, maka tidak termasuk dalam kriteria tadi. Makanya saya bahas tadi kan bukan masalah haram atau halal atau wajib atau bukan wajib bukan tapi masalah yang dua-duanya boleh cuma satu lebih besar keutamaannya kita tinggalkan sementara jadi ingat dari koin ya eh, apa ini ketentuan dari awal diingat biar tidak salah Penasaran. Penasaran ya. Iya, iya, iya. Ini masalah tentang amalan kita terhadap orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin yang saya tahu itu itu katakan ibu saya. Yang saya tahu itu tiga loh. Sodako, sodako anak yang dibiskan oleh orang tua yang sudah meninggal. Kemudian haji gagal, kemudian orang tua yang sudah punya apa yang sudah meninggal yang saya tanyakan di sini kadang-kadang masyarakat itu apa eh, salah paham tentang masalah sodako itu tadi sodakonya hanya terhadap orang tua yang sudah meninggal dan kadang-kadang eh, orang tua sudah meninggal kemudian dia nggak atas nama sodako menjadi diati apa namanya korban tapi atas nama orang tua yang sudah meninggal nah, ini kan jelas salah teman-teman yang yang benar kan sudah kawan gitu ya. Dan ini apakah dari amalan-amalan anak ketiga tiga tadi yang saya sebutkan tadi, apakah ada amalan lagi yang yang yang diperbolehkan dalam syariat itu itu tadi? Iya, uh, hadis saya Muslim itu. Kita mata bin Adam min kota min kembali salah. Surah salat jariah yang au ilmi yuntafa'u bihi awal waladin salihin yad'u Jika manusia telah meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga jalan sedekah yang terus mengalir pahalanya atau ilmu yang diambil manfaatnya dan anak soleh yang mendoakan kebaikan bagi orang tuanya ini hadis saya riwayat Imam Muslim sebelum saya jelaskan ada faedah hubungan dengan hadis ini kata para ulama satu-satunya golongan manusia yang terkumpul padanya tiga hal ini cuma satu yaitu orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya kepada manusia karena ilmu itu adalah sebaik-baik sedekah. Yang kedua ilmu yang takawubi itu jelas. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kebaikan pada orang tuanya. Karena kedudukannya murid di depan gurunya itu seperti kedudukannya anak. Kedudukan orang yang mengajarkan ilmu kepada madu'unya adalah seperti bapak kepada anak-anaknya. Karena ada sabda Nabi yang dalam hadis yang hasan. Beliau bersabda, "Ana lakum alimukum. walidi uallimukum." kedudukanku adalah seperti kedudukannya seorang bapak yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Ini satu-satunya golongan manusia yang mendapatkan tiga keutamaan tersebut sekaligus adalah orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya kepada manusia ini mungkin oleh sebakar Abu dalam kitabnya. Kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi menyebutkan anak soleh yang mendoakan kebaikan pada orang tuanya, ini menunjukkan bahwa anak soleh itu sendiri adalah termasuk pahala yang eh, kalau dia mengamalkan amalan soleh termasuk pahalanya semua mengalir kepada orang tuanya. Jadi jangan salah paham, jangan dipahami. Oh cuma doanya anak soleh, tidak. Karena Nabi tidak mengatakan dalam hadis ini doa anak yang soleh kepada orang tuanya, bukan dalam gitu. Nabi mengatakan anak yang soleh yang sifatnya dia adalah selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ini cuma anjuran saja bagi anak soleh supaya untuk memperbanyak kebaikan. Tetapi dirinya sendiri, kesolehannya dia, itu semua kebaikannya sampai kepada orang tuanya. Sampai kebaikannya kepada orang tuanya tanpa perlu diniatkan. Dan ini ditujukan dalam hadis yang lain juga ada hadis dari Muhammad ya, yang Hasan dan ini yang dikuatkan pada waktu oleh Syaikh al dalam kitabnya Kamu Janais yaitu sabda Rasulullah SAW Inna atyaba ma'akal rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari usaha tangannya sendiri dan sesungguhnya anaknya adalah termasuk usahanya. Ini nas hadis. Anak termasuk usahanya berarti hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan manusia itu hanya mendapatkan dari usahanya wa allaisa lil insani illa ma dan bahwasanya manusia tidak mendapatkan kecuali dari usahanya termasuk adalah amalan soleh yang dikerjakan oleh anaknya sepeninggal dia karena anak tersebut termasuk bagian dari dari usahanya. Oleh karena itu semua amalan kebaikan yang dikerjakan oleh seorang anak itu sampai kepada orang tuanya karena mereka merupakan e, sebab yang e, sebab yang merupakan usaha daripada usaha daripada orang tuanya. Nah, oleh karena itu termasuk bakti terbesar seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia adalah memperbanyak amalan soleh karena itu akan menjadikan pahalanya sampai kepada sampai kepada orang tuanya demikian keterangan syarban dalam kitab Akamul Janaiz. Tidak dalam asuhan dia selama orang tuanya menghalangi, tidak menghalangi pendidikan yang baik bagi dirinya. Insya Allah masih termasuk dapat ini. Karena keberadaan dia sendiri merupakan usaha dari orang tuanya. asuh orang lain, maka orang lain ini pun nanti akan dapat kebaikan karena termasuk mendidik ya. Kecuali kalau orang tuanya menghalangi, menghalangi dia mendapat pendidikan yang baik, melarang dia ngaji baru bisa terhalang dia karena e, bukan dari sebab dia lagi. Kalau seandainya orang tuanya meninggal sebelum sebelum anaknya itu eh, baru anaknya baru dilahirkan, kemudian orang tuanya meninggal. Iya, eh, masuk usaha bagi dia. Iya. Usaha bagi dia. Walaupun belum sempat untuk mendidik anak walaupun belum sempat karena kalau mendidik itu nanti dapat sendiri lagi karena dia kembali ke yang kedua mengajarkan ilmu kepada manusia bagaimana dengan posisi yang yang tadi niat apa yang tadi karena kita sudah tahu, walaupun kita tidak niatkan untuk orang tua kan orang tua kan sudah mendapatkan. Iya, sudah mendapatkan. Ya. Tapi kalau kita niatkan untuk orang tua itu gimana posisinya? Ya buat apa diniatkan? Karena tidak perlu diniatkan. Tidak perlu diniatkan. Gak usah peranggo, udah usah <laughs> Kau ini tidak usah. masalahnya kan di masyarakat yang masyarakat kita sekarang ini kan di saat menjalankan sedekah seperti itu modelnya diniatkan untuk dikhususkan kepada orang tua atau dikhususkan kepada si bulan yang telah meninggal dan sebagainya. Jadi kalau hartanya sendiri kita bisa khususkan kalau misalnya itu harta orang tua, orang tua punya harta yang ditinggalkannya atau eh, sesuatu yang berupa wasiatnya dia dia wasiat untuk bangun masjid sudah memang diniatkan untuk orang tua masjid tersebut dia punya wasiat memang hartanya dia wasiat nah, kan masuk hartanya orang yang meninggal tapi kalau dia sudah meninggal dalam keadaan dia berwasiat maka hartanya adalah milik ahli warisnya bukan hartanya dia lagi ada yang lain atau cukup nah, kalau kita bikin taklim terus nah, Selain Panjar. Dananya dari sponsor. Oh, dari sponsor. agar agar gak rokok ya. Ah, Syabdul Muhsin pernah ditanya, Syabu Muhsin al pernah ditanya, sewaktu dia membahas hadis tentang yang disebutkan dalam hadis soal larangan meminta ya sekarang meminta-minta kepada manusia kalau tidak terpaksa ditanya bagaimana kalau meminta kepada e, instansi atau lembaga tertentu yang memang mereka menyiapkan dirinya untuk menjadi penyandang dana kata beliau kalau demikian keadaannya dan itu memang e, secara peraturan pemerintah tidak melanggar maka tidak mengapa e, apalagi jika kepentingan tersebut berhubungan dengan kepentingan umum ya pengajian atau kepentingan seperti untuk orang fakir, orang miskin misalnya. apa ini hal-hal yang umum seperti itu tidak mengapa kalau insan tersebut adalah orang yang memang apa mereka mereka mengumumkan dirinya sebagai orang yang menandai kegiatan-kegiatan yang baik misalnya seperti itu. Itu hukumnya seperti itu. Adapun masalah yang berhubungan dengan penerapannya di Indonesia, maka dilihat lagi nanti eh, sumbangannya dari Indomie nanti apakah juga akan dicantumkan namanya gitu ya? Iya. Dicantumkan iya. gambarnya begitu ya, pada pengajian tersebut. Ini eh, kalau seandainya di masjid maka muskilah karena termasuk jual beli membawa barang jual beli di, di masjid dan ini alam isop ya. Ini budaya lagi kalau memang sampai di, dipasang seperti itu ya. Allah Tapi kadang-kadang yang sering terjadi di sini sponsor itu malah bahkan dari dari rokok yang yang terjadi malah dari perusahaan-perusahaan rokok itu yang membiayai untuk ada taklim ada apa seperti itu. Oke Bagaimana? Pak, sudah kita ketahui ini haram termasuk jual belinya juga haram maka yang haram-haram seperti ini tolak saja. Di kalaupun dimanfaatkan itu ya dimanfaatkan untuk untuk kita menyelamatkan diri daripadanya. Orang yang telah bertobat dia masih punya harta dari rokok maka diambil untuk dimanfaatkan kepentingan umum. Nah, kalau dia sendiri belum bertobat malah merasa bangga dengan sumbangannya, harus bilang gitu. Yang saya bilang tadi, anu, kita tanyakan lagi nanti. Uh, sebenarnya asalnya nggak apa-apa, cuman nanti pada pelaksanaannya bagaimana? Apakah mereka nanti minta namanya dicantumkan misalnya dalam spanduk? Nah, itu kan yang bermasalah di situ. Hadirah hadirlah pengajian itu, gambarnya mie misalnya. Ya jelas panduk seperti itu. Tidak pengajian ini ada gambarnya rokok jarum super misalnya. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Kalau kegiatannya duniawi sih mungkin tidak ada masalah. Seminar duniawi ya. ini kalau seminar agama apa? Mungkin perlu ditanyakan lagi nanti soal tidak kalau di masjid ya jelas kalau nanti eh, nanti khawatir termasuk jual beli kan promosi. Jangan jual beli. Enggak, dalam hal ini dia hanya haji untuk orang tuanya karena kalau dia tidak niatkan cuman pahalanya pahala itu tidak mesti menggantikan hajinya dia jadi kalau dibilang kul itu sepertiga Al-Quran bukan berarti kalau kita membaca sepertiga Al-Quran tiga, tiga kali kalau Allah berarti atam ya? atam tidak pahalanya sama tapi tidak berarti menggantikan kedudukan membaca Al-Quran yang di situ jelas ada keutamaannya kita renungkan artinya kemudian artinya bukan berarti dianggap sebagai yang telah khatam Al-Quran gitu. Jadi kesamaan dalam hal pahala tidak mesti menggantikan keseluruhan dari dua amal yang dikatakan sebanding pahalanya itu. Begitu. Jadi uh, yang harus dilakukan sama dia adalah dihajikan orang tuanya dan tidak mesti harus dia yang menghajikannya, bisa jadi orang lain, bisa orang lain yang dia lakukan, orang lain yang sudah melaksanakan ibadah haji karena ini termasuk yang diperbolehkan dan ditujukan dalam dalil yang sahih bahwa e, orang yang menghajikan orang lain itu akan akan e, sampai pahalanya khususnya bagi orang yang seperti tadi dia sudah mampu kemudian dia meninggal dunia atau orang yang sudah mampu kemudian terhalang karena penyakit maka dia bisa untuk menghajikan pada orang lain itu hadis yang masyhur hadisnya e, Ibnu Abbas dalam Sunan Nabi Daud Nabi mendengar orang mengatakan labbaik Allahumma an rumah ya Allah aku mau menghadapmu dengan dari syukur rumah Kata Nabi SAW, man syubruma, siapakah syubruma itu? Kata orang ini, eh, akun di awkori bundi, saudaraku atau kerabatku. Maka kata Nabi SAW, hujja'an nafsika summa hujja'an syubruma. Hajilah dulu untuk dirimu sendiri, kemudian hajilah untuk untuk syubruma. Tapi syaratnya haji lagi, haji lagi itu harus. Harus sudah haji dan hanya untuk satu orang ya. hmm. Kemudian yang dihajikan syaratnya adalah orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup tapi sudah mampu secara harta tapi dia sendiri tidak mampu ya fisiknya. syekh yang paling senior di Madinah. Waktu dia membahas masalah maulid, Rasulnya, dia mengambil keterangan yang dibawakan oleh Al-Makrizi dalam kitabnya Tarikh Mesir. Tarikh Mesir. Dia menerangkan di situ bahwa maulid Nabi itu pertama kali dilakukan pada sekitar abad kelima Hijriah. Kelima Hijriah apa abad kelima Hijriah jadi kita tahun 600-an gitu ya yang pertama kali melakukannya adalah penguasa Mesir pada saat itu yaitu Bani Fatimiyun. Fatimiyun yang mereka ini orang-orang Syiah kebatinan, yakni Syiah ekstrim lagi yang akhirnya sangat menyimpang. Mereka lakukan itu dengan tujuan untuk menyaingi orang-orang Nasrani yang merayakan Natal. Jadi sudah yang melakukannya orang yang menyimpang secara akidah sampai dikatakan di Gunung Kabir bahwa mereka ini adalah orang-orang yang kafir yang harbi yang diperangi karena mereka menghalal apa ini mencela sahabat dan sebagainya. Penyimpangannya banyak sekali orang-orang fatimiyah ini. Kemudian sudah begitu dalil mereka melakukannya juga adalah tasabuh untuk menyerupai orang-orang orang-orang Nasrani dalam hal ini karena mereka merayakan kelahirannya apa? Uh, Isya maka juga mereka bersyabu dengan merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Itu, sudah dari terkuat yang menunjukkan bahwa seandainya itu baik maka mestinya dilakukan oleh para ulama ahli sunnah yang terkenal Imam Syafi'i tidak pernah mengajukan adanya maulid dan tidak pernah mengajukan adanya Isra padahal dia adalah imam ahli sunnah yang sangat terkenal mungkin cukup ya sudah sudah capek yang berbicara dan yang mendengar ya tetap ya cukup ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua dan minta maaf Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.